Dia banyak menuntut kepada penguasanya, sementara mereka sendiri jauh dari ajaran agama. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa melembutkan hati penguasa sementara kita sendiri jauh dari apa yang mendatangkan keridhaan Allah. Dalam hadis kutsi yang disampaikan oleh Salah Bani yang diriwayatkan oleh dari Abu Darda dikeluarkan dalam kitab <clears throat> Al-Hilya eh, al awliya karangan Abu Nuaim dikatakan di hadis aku adalah raja di raja. Hati para raja ada dalam genggamanku kata Allah. Ya. Ikutilah syariatku, ya. perintah itu perintah dan laranganku. Niscaya aku akan lembutkan hati raja itu untuk kamu. Namun jika kamu melanggar perintah dan laranganku, maka aku akan buat raja itu sebagai adab atas kamu. Adab atas atas kamu. Itu jika rakyatnya banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Ali tadi, ya iya, dulu rakyatnya seperti kami. Sekarang rakyatnya seperti kamu. Makanya banyak musibah. Nah, demikian kondisi fillah azan Allah wa Jadi tidak ada pertentangan sebenarnya hadis ini dengan hadis ya, yang berisi larangan menyampaikan kritik ya ataupun proses nasihat kepada penguasa di hadapan orang banyak. Ada larangannya. Nanti akan kita sebutkan dalam hadis ini. Ya, larangan menyampaikan kritik dan protes nasihat di hadapan rakyat, di hadapan massa. Ya, menyampaikan kesalahan keburukan penguasa di hadapan rakyat. Kenapa? Karena hal itu dapat memicu memicu eh, kita katakan minimal yang memicu keresahan. Dapat memicu penentangan rakyat terhadap penguasanya. Kekacauan. Pertumpahan darah. Jadi Allah Rasulullah mengatakan di sini, bukan uh, ah, ah, utama-utama jihad ya, Abdul syuhada. Utama-utama orang yang mati syahid adalah Hamzah. Dan yang kedua, orang yang mengatakan kalimat hak di hadapan penguasa. Yang boleh. Nah di sini disebutkan dalam nah, hadis ini disebutkan amama sultanin jair di hadapan penguasa yang zalim. Ya, di hadapan penguasa yang zalim, bukan di hadapan rakyat, bukan di hadapan massa, bukan di tengah lapang kita karya-karya membeberkan aib penguasa. Ini bukan cara yang dibenarkan dalam syariat, bahkan bertentangan. Mengapa? Karena hal itu dapat memicu keresahan, kekacauan, dan penentangan masyarakat terhadap penguasa mereka. Dan akan menimbulkan ya, pertumbuhan darah di antara kaum muslim. Bagaimana re relevansinya di zaman sekarang? Hadis ini berlaku dulu sampai sekarang sampai akhir zaman. Ya, syariat tidak berubah dengan perubahan zaman. Ya, Demikian juga hadis ini sekarang bisa dapat diterapkan yaitu dengan mendatangi orang-orang kepercayaan penguasa. Rasul dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan tidak ada satu orang pun, amir pun atau penguasa pun melainkan pasti dia memiliki dua uh, dua bitona. Bitona ini adalah orang kepercayaan. Bitona tu fairin, bitona tu syarin. Orang kepercayaan yang membimbingnya kepada kebaikan dan orang kepercayaan yang menjerumuskannya ke dalam kehancuran. Ya keburukan. Jadi kita datangi tanahnya kalau kita tidak dapat langsung berbicara di hadapannya. Kita sampaikan. Karena maksudnya adalah nasihat memperbaiki keadaan, bukan memperburuk suasana. Ya jujur saja, yang kita inginkan dari menasihati penguasa itu apa? Apakah mencari popularitas atau memanfaatkan momen-momen tertentu untuk mencari pengaruh dan lain sebagainya atau untuk memperbaiki keadaan. Kalau untuk memperbaiki keadaan Rasulullah menuntunkan caranya seperti itu. Ya, datangi orang-orang kepercayaan, sampaikan. Sampaikan apa yang kau ingin sampaikan. Jika diterima, Alhamdulillah. Kalau tidak, sudah. Kewajiban kamu sudah dilaksanakan. Sebagaimana nanti ada hadisnya ya, khusus mengenai masalah ini. Kita belum sampai pada pembahasan itu. insyaallah akan sampai sebentar lagi. Ya, Ada yang memakai hadis di sebagai landasan berpolitik, yaitu dengan berpolitik kalimat-kalimat yang hak bisa kita sampaikan pada penguasa melalui parlemen. Nah, parlemen sendiri itu tidak dimanfaatkan dalam syariat. Ya. Karena itu adalah salah satu dari proses demokrasi. bukan Bukankah demikian? Zaman Rasulullah ada parlemen nggak? Nggak ada ya. Nah itu adalah produk demokrasi. Jadi tidak syar'i. Ya. Jadi mengapa kita menempuh jalur yang tidak syar'i? Berdalih dengan hadis di atas. Ya, jadi tidak tidak tidak tidak tepat sama sekali menjadikan hadis di atas sebagai landasan untuk masuk ke, ke dalam parlemen. Ya, dalam parlemen itu sendiri coba lihat apakah di sana Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan sebagai pedoman dan rujukan tidak. Apa yang dijadikan pedoman dan rujukan demokrasi. Ya, dalam hari kata menyetujui satu ketetapan berdasarkan suara yang paling banyak atau mayoritas dan rakyat untuk rakyat kepada rakyat. Itulah asas demokrasi yang itu batin menurut pandangan Islam. Allah Subhanahu wa taala melarang kita duduk-duduk Jadi di majelis seperti ini hingga mereka merubah majlis mereka. Jadi kita tidak boleh ya, masuk ke dalam parlemen, parlemen seperti itu. Bagaimana caranya menerapkan hadis ini? Sebagaimana kita sebutkan tadi, ya kebenaran itu dapat kita sampaikan melalui orang lain, melalui ditonaknya, ya, orang-orang kepercayaannya, atau bisa langsung kita datangi empat mata. Itu cara yang satu. Mudah-mudahan dengan cara yang syar'i Allah meridhoinya. Kalau kita tempuh jalan-jalan yang tidak syar'i, bagaimana Allah redho? Kita akan diserahkan kepada kekuatan kita sendiri. Seberapa mana, seberapa besar kekuatan kita ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah berlepas diri dari kita. Dengan kenapa? Karena memakai cara-cara yang tidak syar'i bahkan mendatangkan kemurkaan. Ya. Coba lihat orang-orang yang ikut politik, lambat laun berubah. Bukan hanya bentuk lahiriahnya saja yang berubah. Ya. Bentuk pemikirannya juga berubah. Dahulu sebelum berpolitik, sebelum ya, kita katakan ikut dalam parlemen atau politik ya lagi enggak begitu ya masuk politik sudah sedikit demi sedikit akhirnya mencukur jenggot pakai pakaian-pakaian orang-orang kafir tersebut dengan orang-orang kafir Iqbal pelanggaran-pelanggaran bersalam berjabat tangan dengan wanita ya, mendatangi perayaan-perayaan orang-orang kafir dan lain sebagainya. Sedikit di agamanya tergadai, terjual. Apakah dengan alasan atau dalih ingin menyelamatkan umat atau ingin menyampaikan kalimat hak di depan penguasa? Saya kira ini hanya orang bodoh saja yang berpikiran demikian. Ya, jadi orang yang bijak menggunakan hadis ini sebagai ya alasan bahwa kalimat yang hak itu disampaikan di depan penguasa, bukan di depan rakyat. Apa gunanya kita menyampaikan keburukan penguasa di hadapan rakyat? Kalau yang kita nasihati bukan rakyat, penguasa. Ya? Nah demikian. Ya. Nah, iya. Bagaimana dengan penanya? apakah kalimat tersebut bisa menyebabkan dia kufur atau sampai tingkatan apa? Ya, kita katakan itu perkataan batil membawakan firman Allah Subhanahu wa taala atas dasar kejahilan ya, tanpa sandaran. Di kullihi Ayat ini dibaca dari awal. Waladhi arsala rasulahu bil wa Kenapa dipotong? Kadang-kadang kaum muslimin suka memenggal-menggal ayat Al-Quran. Pokoknya lalu musallin sholat, ya dan lain sebagainya baca ayat ini dari awal biar kita wala di waladi arsala rasulahu bil huda ya, huda hidayah apa itu sunnah wa dinil haq dinil haq itu apa al-imam Ibnu Taimiyah mengatakan dinil haq adalah al imun nafi wal amal salih itu dinil haq al-huda sunnah itu dia. Dengan itu, yuzhirahu oleh kini kulit. Dengan itu kekuatan itulah, dengan kekuatan hujah itulah. Ya. Allah apa nama mengangkat ya, agama ini mengatasi agama-agama yang lainnya dengan kekuatan hujah dan bayar. Nah itu dia. Sudah itu. Kira-kira uh, tepat tidak kita gunakan sebagai dalil untuk berdemonstrasi dengan alasan itu meninggikan dan menampakkan kekuatan kaum muslimin atau justru malah menunjukkan kebodohan mereka ya belum lagi yang demonstrasi bawa patung nggak boleh gambar mesin nomor orang kafir nggak boleh ya bercampur baur wanita perempuan laki-laki dan lain sebagainya kadang-kadang juga nggak sholat Ya. Ada sholat ada azan di masjid dia sholat di pinggir jalan. Gimana? Di mana letak syar'inya di mana? Atau untuk semua itu syariat boleh saja dilanggar? Kan tidak ya. Jadi di sini anak cantumkan di catatan gaji. Ya bagaimana kisah eh, nanti ya pada kajian selanjutnya. itu Eh, kisah Abu Dhan Al mifari yang menetapi atau komitmen memegang perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ketika beliau diperintahkan untuk tetap tinggal di tempat, tidak kemana-mana, ya dia tetap di situ, jangan kemana-mana. Kemudian Rasulullah pergi, setelah tidak lama Rasulullah pergi ada suara gemuruh dari arah Rasulullah pergi. Ya, ini kita masuk sering saya ulang-ulang untuk menjelaskan kepada Anda. Abu Dhar tergerak untuk menyusul Rasul. Tergerak. Hampir saja dia menyusul Rasul. Dengan anggapan, dengan perkiraan Rasulullah dalam bahaya. Ya. Suara gemuruh dari arah Rasulullah pergi, mereka cuma berdua. Dan wajar dia mencemaskan, mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah. Ingin saja dia beranjak pergi menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang dilakukan? Ayo, pergi atau tetap di situ. Ternyata Abu Dar lebih memilih menaati perintah Rasul daripada mengikuti kata hatinya. Ya, kata hati kadang-kala nggak sesuai dengan perintah syariat, pesan Rasul. Ya, di sini Abu Dar tetap di tempat. Ah, Rasulullah tadi memerintahkan saya tetap di sini. Sampai jalan kerja di sini. Walaupun dalam perkiraan beliau Rasulullah dalam bahaya, Rasul dalam bahaya. Bukan bukan sahabat, bukan yang lainnya, Rasul. Apakah kita sanggup mengatakan Abu Dhar tidak peduli dengan keselamatan Rasul? Sebagaimana orang-orang Harakah menuduh kaum Salafiyin tidak peduli dengan nasib umat karena tidak ikut demonstrasi misalnya. Ya. Keliling-keliling apa namanya? apa demonstrasi apa namanya solidaritas gerak dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Ya menunjukkan solidaritas sama kaum muslimin ya, dengan melanggar perintah Rasul. Di sini bukan Irak lagi yang ingin diselamatkan Rasul yang dikhawatirkan keselamatannya. Rasul. Tapi Abu Dar tidak beranjak, dia tetap di tempat. Dia, dia katakan sendiri dalam hatinya, dia ceritakan dalam riwayat itu. Aku ingin menyusul Rasul, tapi aku teringat pesan beliau. Aku nggak jadi pergi. Kalau aku mundur Rasulullah kembali dan beliau menceritakan kejadian itu. Rasulullah membenarkan tindakannya. Nah itulah dia Abu Dhar Al-Ghifari. Nah seperti itu sebenarnya sikap seorang muslim dalam mengikuti sunnah Rasulullah. Komitmen. Itulah dia perintah Rasul. Begitulah sunnah Rasul. Jangan ada dalih atau alasan. Ah, ini kan untuk menyelamatkan umat. Seperti yang kita sebutkan tadi, kita nggak mungkin, dia tidak mau. Ya, jadi punggung kita dilalui orang menuju surga, sementara kita jatuh dalam neraka. Jadi jembatan menuju surga untuk orang lain. Nah, setelah di pintu berpisah, kita masuk neraka, dia masuk eh, kita masuk neraka, dia masuk surga. Itu nggak mau ya. ya jadi nggak ada dalih ingin menyelamatkan umat tapi melanggar syariat. Ingin menegakkan agama tapi dengan melanggar syariat. Ya ada itu. Agama nggak ditegakkan seperti itu. Umat tidak diselamatkan dengan cara seperti itu. Nah ini kan Paham? Nah. Ya, pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimana menyikapi pada kenyataannya sekarang ini banyak orang yang menyeru tentang Islam. Namun mereka sendiri dalam kesehariannya tidak sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Dilihat dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti contoh yang telah disampaikan Ustaz, uh, tentang mencukur jenggot, kemudian merokok dalam dakwahnya, dan yang lebih besar bahayanya bahwa banyak orang awam yang mendengar fatwanya yang kadang berlandaskan hadis yang doib dan menyelisihi sunnah Rasul. Dan ya, penjelasan dari Ustaz sangat eh, diharapkan karena suatu realita yang ada di lingkungan hampir ada di semua wilayah negeri ini yang apabila dibiarkan tentu bisa menyesatkan dan membesar belah kaum muslimin itu sendiri. Mohon penjelasan dari Ustaz tentang masalah pertanyaan ini. Ya, Alhamdulillah sudah ada kesadaran melihat dan membedakan mana juru dakwah kepada al-haq dan mana yang tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang-orang seperti inilah yang disinyalir oleh Rasulullah dalam hadis beliau, "Inna aqwahu ma aqwahu ala ummati munafiqun halimul lisan." Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah orang-orang munafik yang alimul lisan. Orasinya bagus, kata-katanya indah. Ya. Pintar bersilat lidah. Pintar ngomong. Kadang-kadang juga nggak dipahami oleh pendengar karena terlalu banyak istilah asingnya. Ya alimul lisan. Tapi dalam realitanya jauh sekali dari Islam. Ya. Dalam dirinya, keluarganya, jauh dari Islam. Inilah dia yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pun alimul lisan. Baik. Uh, tentu saja ikhwan fillah azan ya Allah wa iyakum. Ah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai dai sirajan munira basiran wa nadira tapi jangan lupa dalam ayat yang lain beliau adalah lakukan langsung lakum rasulillah uswatun hasanah bukan hanya da'iyan basiran wa nadiran saja tapi lakukan ala lakum fi rasulillah uswatun jadi uswah hasanah Ya, seorang dai mengajak kepada Islam. Dirinya sendiri jauh dari nilai-nilai Islam. Kira-kira benar nggak? Nggak benar ya? Baik. Jadi selain dia eh, eh, sebagai dai menyeru kepada